Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mentabi'ahum bi ihsanin ila yamudin amma ba'id Khabatul iman rahimani wa rahimakumullah kembali kita baca matan Al-Usul min Ilmi Al-Usul karya Sayyid ibn Thaymin rahimallahu taala Al-istihadu istihad pengertiannya istihad dalam bahasa Arab adalah Badulul juhdi mengerahkan kesungguhan untuk mendapatkan satu perkara yang berat. Maka sesuatu yang ringan secara bahasa tidak bisa disebut ya, istihad. Ya, memindah kerikil itu satu ya, ya satu buah kerikil itu tidak disebut istihad. Lain hanya dengan memindah batu besar. Secara istilah adalah mencerahkan kesungguhan liidraki hukmin syar'iin untuk mendapatkan satu hukum syar'i dan mustahid adalah orang yang mengerahkan kesungguhan lidzalika untuk itu syarat-syarat beristihad beristihad memiliki sejumlah syarat di antaranya yang pertama adalah mengetahui dalil-dalil syar'i yang dibutuhkan dalam kegiatan istihad di antaranya adalah hadis hukum, mengetahui hadis-hadis ayat-ayat hukum dan hadis-hadis hukum. Yang kedua adalah mengetahui hal yang berkenaan dengan keabsahan hadis dan ketaifannya. Semisal mengetahui sanad dan para perawinya dan yang lainnya. Yang ketiga, mengetahui manakah dalil yang menghapus dan yang dihapus dan mengetahui mawaki al ijma'i hal-hal dan permasalahan-permasalahan yang disepakati ulama. Ya, tujuan dari kriteria atau syarat yang ketiga ini supaya orang tersebut tidak menetapkan hukum bimansuhin dengan dalil yang telah dihapus dan supaya dia tidak mengeluarkan hukum yang menyelisih ijma. Kemudian yang keempat, mengetahui minal adillah keadaan dalil yang yakhtalifu bihil hukmu. Yang hukum itu berbeda-beda karenanya. Yaitu apakah dalil ini mengalami taksis, mengalami takyid ataukah tidak. Hatta tujuannya supaya dia tidak menetapkan hukum dengan hukum yang menyelisihi hal tersebut. Yang kelima, mengetahui bahasa Arab dan usul fikih. Maya ta'allaku yang berkenaan dengan kandungan teks semacam am, khas, mutlak, muqyad, mujmal dan mubayan dan yang lainnya. Liyahkuma supaya dia menetapkan hukum bima taqtadihi tilkad dalalatu sebagaimana isi dari kandungan teks tersebut. Kemudian yang keenam ayakuna indahu troton dia memiliki kemampuan. Yatamakkanu biha yang dengannya dia punya kemampuan untuk menyimpulkan hukum dari dalilnya. Ya, nomor keenam ini namanya malakatul istihad karena istihad itu adalah malakah. Ya, istihad itu malakah. Ya, sesuatu yang eh, menyatu pada diri di ya, seorang fakih mujtahid. Ya, mungkin kita pernah eh, jelaskan makna malakah dan contohnya pernah Ya, iya, maka eh, kalau malakah itu di dataran praktek, tidak di dataran teori. Bisa jadi orang itu punya kemampuan misalnya di bab yang lain punya kemampuan teori nyetir mobil. Namun dia tidak punya malakah nyetir mobil. Ya, maka ketika dia punya teori, namun teorinya itu tidak menjadi malakah, maka nanti nyetir mobilnya itu berbahaya. Dia tidak bisa nyetir jadinya. Ini, karena untuk teori tersebut karena dia harus mikir dulu ini saya harus apa. Nah, padahal di jalan raya yang semuanya harus hitungan detik. Ini saya harus ke kiri atau saya harus ke kanan saya ah. Masih mikir, mikirnya lima menit, oh, udah tabrakan. Nah. Nih. padahal setelah tabrakan saya itu tahu harusnya begini. Nah, tapi kok tadi kok enggak ya? Nah, itu artinya uh, teori nyetir mobilnya belum jadi malaka. Nih. Baca kitab nih, baca kitab nih, tulisan gundul itu malaka. Nih, itu malaka. Kalau tidak malaka, nggak punya malaka untuk baca kitab, maka bacanya terbata-bata. Nih. Bacanya terbata-bata. Tapi kalau sudah jadi malaka, maka bacanya lancar. Nih. Ketika dia jadi malakah, maka teori yang banyak itu itu muter dalam hitungan detik. Nih. nggak kemudian mikir, oh, ini marfu, ini uh, eh, fa'il, fa'il itu apa ya? Eh, mansub atau majur ya? Ah, malah nyasarnya malah mansub sama majur, Ah. Nah. Ya, maka dalam it, hitungan satu detik dia mengatakan ini fa'il dan dia marfu. Ya. Begitu kemudian dia, ya, ini fa'il dan marfu langsung kemudian bunyinya demikian. Ya. Maka disodori padanya satu teks yang belum dia baca Kemudian dia bisa baca dengan lancar, itu artinya baca kitabnya sudah jadi malaka. Namun kalau belum ya nanti saya ingat-ingat dulu sambil tak ingat-ingat, ya, terus ditandai. Ya, sambil diingat-ingat ditandai, ya, oh ini domah, oh yang ini sini fatah, oh yang sini ini. Maka itu belum jadi malaka, belum jadi malaka. Jadi kalau Eh, contoh kalau kemampuan baca kitab telah jadi malaka, saudari teks baru. Hmm. Yang belum pernah dia baca, suruh baca dan dia baca dengan benar. Ini satu halaman ini zero salah. Nah, itu berarti eh, itu berarti baca kitabnya telah jadi eh, malakah pada dirinya, telah menyatu pada dirinya. Teori-teori e, nahwu itu semua nahwu dan sorab itu sudah menyatu pada dirinya. Dan dia membacanya saat itu juga, bukan nanti-nanti sambil saya kasih waktu ya, satu hari ya. Nah, nanti besok pagi nanti insya Allah sudah bisa saya baca. Nah, enggak. Dan e, gimana cara untuk mendapatkan malakah nahwu? Malakah nahwu? Ini, Nah, cara bacanya dengan banyak latihan baca kita. Ini disimak, disalahkan. Ini disimak, dikoreksi. Nah, maka nanti lama-lama malakahnya akan naik. Yang semula pelan-pelan, semula gradol-gradol, nah, akhirnya makin lancar, makin lancar. Ya, nanti kemudian sampai tingkat bisa ngebut baca teks baru badan. Ya maka berarti malakahnya sudah sempurna. Malakahnya sudah sempurna. Nah, istihad itu malakah. Istihad itu malakah. Maka ada malakatul istihad. malakatul istihad. Sehingga boleh katakan istihad itu kudroh, kemampuan. Kemampuan ini, ini bahasa lainnya adalah malakah. Malakatul istihad. Ya, dari mana seorang itu bisa uh, memiliki malakah istihad? Ya. Dari mana dia punya pengetahuan malakah istihad? Maka di sini pentingnya bimbingan guru. Ya, maka ya, dia bisa mendapatkan hal tersebut dengan ya, melihat gurunya, melihat cara gurunya e, menjawab atau kemudian diberi latihan ada satu permasalahan dilontarkan ini, dilontarkan ini apa jawabannya setelah itu kemudian ini ada masalah fikih semacam ini ini bagaimanakah jawabannya oh ternyata keliru kemudian dikoreksi enggak harusnya demikian demikian ya, maka dari situ maka akan timbul malakah mencermati e, mencermati cara ulama dalam menjawab mencermati ulama dalam menjawab kemudian memperhatikan gimana mereka e, menyikapi satu permasalahan satu e, permasalahan fikih misalnya nah Kemudian wal istihatu qad yatajazza'u Dan istihat itu terkadang bisa yatajazza'u bersifat parsial. Fayakunu fi babin wahidin min abwabil ilmi. Semisal dia eh, mampu berisihat dalam satu bab ilmu atau cuma dalam satu masalah. Ketika seorang itu telah mengkaji secara lengkap misalnya bab toharah dengan segala pernik-perniknya, e, ijma dan khilafnya, dalil-dalil yang ada, ya, ya, maka bisa jadi orang tersebut ya, telah memiliki derajat telah mencapai derajat istihad di bab toharah meskipun dia masih mukallid di bab yang lain. Kemudian mayal zamu al mustahida kewajiban mustahid. Kewajiban mustahid adalah mengerahkan kesungguhan untuk mengetahui kebenaran. kumu kemudian dia menetapkan hukum bima dhaharalahu dengan apa yang nampak baginya. Jika dia fa'in asoba jika dia benar untuknya dua pahala. Dua pahala tersebut yang pertama pahala karena istihad, yang kedua pahala karena mencocoki kebenaran. Karena dalam mencocoki kebenaran berarti menampakkan kebenaran dan mengamalkan kebenaran. Dan jika dia keliru maka untungnya satu pahala. Dan sedangkan kekeliruannya itu dimaafkan. Karena sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jika seorang hakim itu menetapkan hukum dan dia beristihad, ini namanya eh, kalimat ini namanya fihi takdim wa Ya, kalimat ini namanya fihi takdim wa takhir. Meletakkan sesuatu yang seharusnya di depan di belakang dan sesuatu yang di belakang di depan. Karena istihad dulu baru menetapkan hukum. dan di antara gaya uslub dalam bahasa Arab adalah ya, melakukan takdim wa takhir. Ini bukan uh, ya, bukan kalimat yang salah namun model ya, kalimat namun model kalimat jadi urutannya dibalik urutannya sengaja dibalik karena urutan di dunia nyata ya, itu istihad dulu baru menetapkan hukum bukan menetapkan hukum lalu beristihad Suma, suma asoba maka kemudian dia benar untuknya dua pahala. Jika dia menetap, e, menetapkan hukum dan beristihad kemudian keliru maka untuknya satu pahala. Wa ilam yadhar lahu al hukmu jika tidak nampak baginya hukum maka wajib tawakuf abstain dan boleh bagi si mustahid untuk taklid ketika itu lidarurati karena darurat. Kemudian taklid Pengertiannya, taklid dalam bahasa Arab meletakkan sesuatu di leher yang sesuatu itu mengelilingi leher. Contohnya kal kilada semacam ya, kalung. Secara istilah mengikuti orang yang ucapannya bukan hujah. Maka definisi taklid orang yang ucapannya bukan hujah, maka tidak termasuk taklid mengikuti nabi. Tidaklah termasuk taklid mengikuti ijma. Tidak termasuk taklid mengikuti pendapat sahabat jika kita mengambil pendapat yang mengatakan bahasanya pendapat sahabat itu hujah. Fala yusama maka tidaklah dinamakan mengikuti satu dari tiga hal di atas sebagai taklid karena dia mengikuti hujah meskipun kot yusama taklidan. Terkadang itu disebut taklid ala wajhil majas dalam bentuk majas watawassu' dan pelebaran penggunaan kata perluasan makna maka bisa saja mengikuti nabi hadis nabi disebut taklid mimbabil majas atau mimbab perluasan makna kemudian mawadi taklid Yakunu taklidu fi mawdi'aini Taklid itu dilakukan di dua tempat Yang pertama al muqallidu Si muqallid ini adalah orang awam Yang dia tidak mampu mengetahui hukum secara langsung Maka kewajibannya adalah taklid Dalilnya firman Allah Ta'ala Fas'alu ahla dzikri Bertanyalah kepada orang yang berilmu In kuntum la ta'lamun ta jika Anda tidak berilmu. Wa itu afdalaman yajiduhu dan dia taklid kepada orang yang paling istimewa yang dia jumpai. Istimewa dalam dua hal, dalam ilmu dan wara. Wara artinya dalam amal. Maka Eh, ketika ada banyak pilihan maka taklid kepada inilah istihadnya mukallid disinilah istihadnya mukallid mukallid itu melakukan istihad istihadnya apa istihad dalam menentukan manakah yang paling afdol dari sisi ilmu ini mana yang paling pintar dari dua orang ini dia sama-sama ahli fikih si A ahli fikih si B ahli fikih Mana yang paling mendalam ilmu fikihnya dari keduanya? Itu istihadnya mukallid. Siapa yang paling ya, mendalam ilmu fikihnya di antara fikihnya dan usul fikihnya di antara dua fakih ini? Nah itu mukallid beristihad. Yang boleh jadi dia tepat dan boleh jadi juga salah. Nah, namanya saja istihad. Nah, ya, dia kira oh si A, nah, ya, dia Eh, kemudian dia yang lebih afdol. Dan tentu ya wajar kalau kemudian uh, ya, Mbak ya, wajar ketika dia membuat pakai tolak ukur tolak ukur sebatas kemampuan si si orang awam. Oh, oh ini dokter, ini bukan dokter misalnya oh ini uh, dia belajar langsung sehingga merasa kesan ilmunya lebih dalam daripada yang itu cuma dengar-dengar dan uh, dan faktor-faktor yang lain. Ya, maka ya, mukallaf juga beristihad, yaitu beristihad tentang siapakah afdaluman yajidu. Di antara orang-orang yang ada manakah yang terbaik ilmunya dan amalnya dari orang-orang yang dia jumpai. Fa ingdahu. Jika sama berilmunya menurut dia, bingung juga ini. Istihadnya tawakuf. Nah. oh ini menimbang ini ini ini udah pinter banget. Ini ini ini ini, ini juga pinter banget. Semuanya kayaknya bertakwa semua. Nah. Ya, semuanya dari sisi warak dan takwa kayaknya teladan semua. Ya, maka uh, maka khayyara bainahuma dia boleh milih, terserah. Ya, ya dia boleh milih secara terserah. Kemudian yang kedua, yang boleh melakukan taklid adalah mustahid. Ayaqa alil mustahidi terjadi pada ulama mustahid hadis satu satu peristiwa tak tadi yang peristiwa tersebut mengharuskan fauriyah jawaban segera. Tidak memungkinkan baginya an-nadhar fiha mentelaah masalah, maka boleh baginya untuk taklid ketika itu. Kemudian sebagian ulama mensyaratkan, sebagian ulama usul fikih mensyaratkan bolehnya taklid Allah takuna al-mas'alatu masalah tersebut bukan bab akidah yang wajib diyakini. Alasannya karena akidah wajib tegas. Padahal taklid inna itu hanya menghasilkan sangkaan kuat fakot saja. Namun warajih namun pendapat yang lebih tepat Anadalika bahasanya itu bukan syarat Artinya boleh saja taklid dalam masalah akidah Karena keumuman firman Allah Ta'ala Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahli ilmi, orang yang berilmu. Allah tidak batasi bertanya dalam masalah apa. Ini namanya hadful ma'mul. Dan kaidah mengatakan hadful ma'mul yufidul umum. Yeah. Dihilangkannya sasaran kata kerja itu menunjukkan makna umum. Kata kerja bertanya tidak dibatasi dalam bidang tertentu, maka berarti yufidul umum menunjukkan makna umum baik itu bab ahkam fiqhiyah ataupun bab i'tiqadiyah. Ditambah lagi ayat ini fisiak dalam rentetan penetapan kerasulan dan kerasulan adalah bagian dari usuluddin. <coughs> Alasan yang lain, orang awam tidak punya pengetahuan untuk tidak punya ya tamakan tidak punya kemampuan untuk mengetahui kebenaran dengan dalilnya. Jika tidak memungkinkan baginya mengetahui kebenaran secara binafsihi secara langsung, maka berarti harus pakai perantara. Maka lam yabqa tidaklah tersisa kecuali jalan taklid. Mengat firman Allah Ta'ala, Fattakullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian semaksimal kemampuan tak kalian. Macam-macam taklid. Taklid ada dua macam. Eh, taklid, eh, taklid total dan taklid tidak total. Yang pertama al-am, al-am di sini terjemah yang pas total. Ayat tazima dia mengikuti satu madhab tertentu secara totalitas. Dia ambil biru birukhasihi hukum-hukum yang ringan di uh, madhab tersebut dan hukum-hukum azaim beratnya dalam semua perkara agama. Dari semua bab fikih dari bab tohar sampai bab yang terakhir. Dia mau taklid dan bermadhab 100% ilman wa amalan. Ini yang pertama. Para ulama berselisih pendapat tentang hukum taklid secara total. Pendapat pertama, minhum manhaka wujubahu. Ada yang menceritakan bahasanya hukumnya wajib. Alasannya lita'adhuril istihad karena tidak mungkin beristihad dilakukan oleh orang belakangan. Wa minhum pendapat yang kedua manhaka tahrimahu ada yang menyampaikan keharamannya alasannya karena di sini terdapat iltizam al-mutlak komitmen totalitas untuk mengikuti selain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu berarti dinilai menjadikan sang ulama itu ditaati sebagaimana mentaati Nabi. Ibn Taimiyah rahimahullah taala mengatakan Inna fil qawli pendapat yang mewajibkan taat kepada selain Nabi dalam semua perintah dan larangannya satu hal yang menyelisih ijma itu kalau mengatakan wajib. Ya, wajib untuk taat totalitas kepada Imam Syafi'i misalnya. Maka itu menyelisihi ijma kalau mengatakan wajib. Kemudian wa jawazuhu fihi ma fihi. Tapi kalau mengatakan boleh, boleh totalitas mengikuti, Imam Syafi'i. Boleh totalitas, boleh bukan wajib. Boleh totalitas taklid dengan Al-Imam Syafi'i. Maka beliau mengatakan fihi ma fihi. Maka itu bermasalah. Fihi ma fihi bermasalah. Satu hal yang bermasalah. Ini terjemah bebasnya itu bermasalah. Fihi ma fihi. Ya, kalau terjemah talaknya di dalamnya terdapat hal yang di dalamnya. Nah, maksudnya bermasalah. Di mana letak bermasalahnya? Karena boleh jadi orang tersebut seiring bertambahnya ilmu dia mendapatkan dalil, mendapatkan pengetahuan, yang pengetahuan baru yang menunjukkan kalau pendapat imamnya itu nyata-nyata salah. Nyata-nyata salah. Dan jawaban dari mazhab imamnya tidak dia jumpai jawaban yang memuaskan untuk ilmu baru yang dia dapatkan. Maka tentu dalam hal ini kewajiban dia adalah mengikuti ilmu baru yang dia dapatkan. Wakal Ibn Taymiyah mengatakan, siapa yang komitmen dengan satu mazhab tertentu, Thumma fa'ala khilafahu, Kemudian dia menyelisih madhabnya dan dia menyelisih madhabnya min ghairi taklidin. Bukan karena taklid terhadap ulama yang lain. Dia memberikan fatwa kepadanya. Ini yang pertama. Yang kedua tidak pula karena berdalil dengan satu dalil. Yang tadi yang mengharuskan untuk menyelisih madhabnya. Yang ketiga. walau tidak pula ada udhur syari yang mengharuskan halalnya apa yang dia lakukan. Maka siapa yang keluar dari madhabnya ya, Bukan karena salah satu dari tiga hal ini Fawa mutabi'uni hawahu Maka dia adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya Dia melakukan hal yang haram tanpa udur syar'i Wahada mungkarun Dan ini adalah satu hal yang mungkar Wa amma idza tabayyana lahu, adapun jika telah jelas baginya ma ilmu atau dalil yujibu yang mengharuskan lebih rujahan, lebih kuatnya satu pendapat atas pendapat yang lain. Apa itu? Yang ma yujibu rujahan, imma boleh jadi satu dalil tertentu. Ingkana ya'rifuha arifuha jika dia mengetahuinya dan bisa memahaminya. Wa imma dan boleh jadi yang kedua ayara dia lihat ahada ini salah satu dari dua orang tersebut lebih berilmu tentang masalah itu daripada yang lain. Wawa dan dia lebih bertakwa kepada Allah dalam apa yang dia katakan. Fayarji'an kaulin maka dia meralat dari satu pendapat ila kaulin berpindah kepada pendapat yang lain limis lihada karena semisal ini Semisal dua kasus di atas, semisal dua faktor di atas, fahada ya juzu, maka ini boleh. Maka dia tinggalkan pendapat yang lama, berpindah kepada pendapat yang baru, itu satu hal yang boleh jika karena dia punya dia mengetahui satu dalil spesifik yang mengharuskan dia untuk mengambil pendapat yang baru atau karena dia melihat bahwasanya yang menganut pendapat yang baru itu seorang ulama yang lebih berilmu dalam masalah ini. Maka ini boleh boleh meninggalkan pendapat yang lama yang boleh jadi itu mazhabnya bal yajibu bahkan wajib dan Imam eh, Ahmad menegaskan ala dalik hal ini Kemudian yang ke kedua, taklid jenis yang kedua adalah al-khas, taklid dalam kasus tertentu. Tidak bersifat total. khudabi kaulin muayyanin, maka dia mengambil satu pendapat tertentu fi qadiyatin muayyanatin dalam permasalahan tertentu, maka ini boleh jika dia tidak mampu mengetahui kebenaran dengan beristihad dan tidak mampu ini boleh jadi ajizan hakikian dia memang betul-betul tidak mampu atau sebenarnya mampu namun mal masyakwa azimah ya, bersama kesulitan yang sangat besar Ya, maka hukumnya kalau jenis yang kedua boleh. Nih. Kemudian yang kedua tentang apakah seorang mukallid boleh berfatwa. Maka Allah Ta'ala berfirman, Fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'alamun. Yang dimaksud dengan ahlu dzikri adalah ahlul ilmi. Dan mukallid bukanlah ahlul ilmi. Orang yang berilmu yang diikuti. Namun dia adalah orang yang mengikuti orang lain. Abu Umar Ibn Abdul Bar Al-Maliki dan yang lain mengatakan, Eh, manusia yaitu ulama ajma'ah sepakat Ya, kenapa ulama itu disebut anas manusia? Karena dialah manusia sesungguhnya. Ya, manusia sesungguhnya adalah ulama. Selain ulama itu akan jadi manusia sesungguhnya manakala ikut ulama. Ya ya, akan jadi manusia sesungguhnya kalau saya ikut ulama. Ya, maka manusia selain ulama tidak mengikuti ulama, ya, maka dia ya, jadi hewan perbuatannya dan kelakuannya. Ya, perbuatannya dan kelakuannya itu hewan. Ya, perbuatan dan kelakuannya itu bahimatul an'am. Ya. Dan selain ulama itu menjadi manusia manakala dia ikut ulama ikut ilmunya ulama. Belajar mengkaji ilmunya ulama dan belajar mengamalkannya. Maka ulama disebut an-nasu karena dialah mereka lah manusia sesungguhnya. Itu manusia yang betul-betul manusia dan melaksanakan tugas manusia dan mewujudkan hikmah penciptaan manusia ini karena ulama di sini tentu ulama Rabbani, maka dia adalah orang yang betul-betul ya, menjalankan tugas manusia, kewajiban manusia, hikmah penciptaan manusia. Mereka para ulama sepakat ya, jadi Anas di sini diksi Anas di sini punya makna seperti itu. Ya punya makna seperti itu. Mereka semua sepakat bahasanya mukallid laisa ma'dudan tidaklah terhitung orang yang berilmu. Kenapa? Anal ilma ma'rifatul haq bidalili. Karena definisi ilmu adalah mengetahui kebenaran dengan dalilnya. Ibnu Qayyim mengomentari perkataan Ibnu Abdul Bar, "Wa hadza kama qala dan benarlah apa yang dikatakan oleh Abu Umar. Karena manusia tidaklah berselisih, bahasanya ilmu adalah pengetahuan yang didapatkan anid dalili dari dalil. Ya, oleh karena itu maka ya, oleh karena itu sebagaimana sering di kalau kita menyimak sesaat Thatri di banyak tulisannya ataupun e, pengajiannya, maka beliau mengatakan bahasanya fakih itu bukan hanya ya, definisi fakih bukan hanya ma'rifatul khilaf. Namun beliau katakan bahasa al fakih adalah ya, ma'rifatul rajih minal khilaf. Mengetahui pendapat yang terbaik di antara pendapat-pendapat yang ada. Wa amma biduni dalili, ada jika tanpa dalil maka itulah taklid. Setelah itu Ibnul Qayyim menceritakan Sumahaka Ibnul Qayyim ba'da dzalika setelah itu Ibnul Qayyim menceritakan tentang bolehnya berfatwa dengan taklid ataukah tidak boleh. Beliau ceritakan ada tiga pendapat. Yang pertama, tidak boleh berfatwa dengan taklid karena taklid itu bukan ilmu dan fatwa tanpa ilmu hukumnya haram. Ini pendapat Aktarul Azhab, mayoritas Hanabilah dan jumhur Syafi'iyah. Pendapat yang kedua, itu boleh fima yata'alaku binafsihi untuk konsumsi pribadi. Walai juzu ayuqalat fima yufti bihi gairahu. Namun tidak boleh taklid untuk memberi fatwa pada orang lain. Namun untuk memberikan fatwa untuk dirinya sendiri boleh. Yang ketiga, itu boleh ketika ada kebutuhan yaitu tidak adanya alim mustahid bahwa asal akwal yang pendapat yang paling kuat wa ali al amal dan itulah yang dipraktekkan oleh kaum muslimin tidak boleh tidak harus ada yang menjadi mufti ini ya, dengan ya, ya, tidak harus harus ada yang memberikan jawaban pertanyaan orang-orang yang awam ini, maka jika Eh, para penuntut ilmu mengatakan eh, saya belum sampai derajat mustahid, saya tidak berani berfatwa. Dan semuanya mengatakan demikian. Maka lantas orang awam ini mau tanya kepada siapa? Oleh karena itu maka uh, eh, al al amal yang jadi praktek kaum muslimin meskipun mukallid itu boleh memberikan fatwa ketika ada kebutuhan yaitu tidak adanya ulama. Ya, maka dia berfatwa dengan taklid pendapat yang saya ikuti dalam masalah ini artinya saya taklid ini pendapat yang saya ikuti dalam masalah ini adalah demikian intah kalamu sekian perkataan Ibnul Qayyim wabihi dengan perkataan beliau yatimu selesai ma'aradna kita batahu apa yang kami inginkan untuk kami tulis fi hadhil mudzakirah untuk diktat ini mudzakirah diktat maka beliau uh, pada asalnya menulis uh, buku ini dalam rangka menjadi mudakirah. Uh, diktat untuk untuk pembelajaran al-wajizah yang ringkas. Nas'alallah ayul haimana rusda. Kami mohon pada Allah agar Allah memberikan ilham kepada kami al-rusda benar dalam berkata dan bertindak. Dan taklah Allah mengindahkan yukalil memberikan perhiasan membuat indah amalan amal kami bin najah berupa sukses innahu jawadun karim wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi Ya, kemudian eh, setelah kita selesaikan maka kita baru kembali membaca sarah. Terakhir sarah di halaman berapa? Terakhir sarah yang dibaca. 150? Sekarang al-am. Nah. Nah, alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ba'ad. Kita akan baca Sarah al-usul min ilmu usul dari sesaat Sa'ad jadi ya, di pembahasan tentang al-am. Kauluhu al-am mu alifum muallifu mu'allif itu Ibn Thaymin menyebutkan dalam pembahasan ini hal-hal yang berkenaan dengan umum. Ini adalah pembahasan yang penting membantu kita untuk memahami Quran dan Sunnah. Menjelaskan kepada kita al-ma'ani pesan-pesan yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. nya Kemudian, fal muradu bil al'am, maka yang dimaksud dengan al'am adalah lafat yang yastaghiq mencakup semua anggota jenis. Bihaitsu di mana idza warada lafdun amun. Jika kita jumpai satu kata-kata am, fa innaka tutabbiquhu maka Anda akan menerapkannya kepada semua anggotanya. Kullu fardin liwahdahu. Setiap anggota am li, liwahdahu sendiri-sendiri. Di antara contohnya firman Allah Ta'ala, Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Maka ayat ini seakan-akan Allah berbicara dengan kula mukminin setiap mukmin sendiri-sendiri. Masing-masing mendapatkan ayat ini. Faliyakulu maka tidak boleh seorang itu mengatakan Hada li majmu'il mu'minin. Maka ini adalah seruan ditujukan untuk komunitas. Artinya asalkan komunitas orang beriman. Kalau ini ditujukan kepada komunitas, maka seperti fardu kifayah. Yang penting di antara komunitas orang yang beriman itu ada yang bertakwa, sudah selesai. Karena ini ditujukan kepada komunitas. Wabitali maka kalau ini ditujukan pada komunitas, wabitali pada gilirannya jika dijumpai takwa fil umum secara umum di komunitas itu, ya maka dia sudah cukup. Asalkan satu dua orang sudah bertakwa sudah cukup. Iya. Itu kalau ditujukan pada komunitas. Nah al-am itu ditujukan kepada person. Iya. Al-am itu ditujukan kepada setiap anggota jenis person per personnya. Maka kami katakan ini ittaqullah itu khitabun am. Itu adalah redaksi umum. Wabitali gilirannya semua person dari orang yang beriman diseru dengan seruan ini. Fahina idin maka pada saat itu ya sunubina satu hal yang bagus bagi kita untuk mengetahui kata-kata apa yang menunjukkan umum dan apa ahkam ketentuan ya, umum dan kapan ditinggalkan ya, al umum sehingga kita bisa memahami Quran dan Sunnah sebagaimana yang diinginkan oleh Allah. Maka yang namanya al-am itu al-lafdu satu lafadz. Hada sa'iron ini berjalan di atas manhat al-sunnah wal jamaah. Bahasanya umum itu sifatun lil alfad. Telah sifat untuk teks. Menyelisih asyairah. Asyairah berkeyakinan dan berakidah bahasanya umum itu adalah label untuk ma'ani nafsiyah. Ini adalah kata batin. Sedangkan alfat itu cuma mengungkapkan pesan batin tersebut. Maka tentu ini berkaitan dengan definisi kalamullah yang beda antara ahlu sunnah dengan asyairah. Ahlu sunnah mengatakan bahasanya firman Allah itu adalah kalamun lafzi dan kalamun ya, dan kalamun nafsi. Ya, maka firman Allah itu mencakup kata batin Allah, kalam nafsinya Allah, wa kalam lafzi dan lafadznya. Sedangkan Asyairah me, me, mengingkari adanya kalam lafzi. Ya, dan kalam Allah menurut mereka adalah kalamun nafsi. Maka mereka menilai umum dalam firman Allah itu tidak ada lafadznya. Karena Allah tidak berkata-kata dengan yang mengandung huruf dan suara. Itu. Kemudian mustaghriq Artinya semua mencakup hukumnya yaitu kandungannya semua anggota umum. Bihai sudimana kulu fardin lah hukmun mustaqil. Setiap anggota umum punya hukum independen. Hukumnya bukan lil majmu', bukan untuk komunitas. Bukan pula kalau hukum untuk komunitas jadinya fardu kifayah. Walaisal hukmu wahidin, ghairi muayyan. Bukan pula hukumnya itu hanya tertuju untuk satu person yang tidak tertentu. Kalau tertuju untuk satu person namun tidak tertentu namanya apa? Namanya apa? Mutlak, bukan umum. Bukan umum. Kalau umum semua anggota jenis. Hukumnya tertuju pada semua anggota jenis. Anda anggota jenis iya. Berlaku untuk Anda hukum ini. Tapi kalau mutlak, hukum itu hanya ditujukan wahidin pada satu namun tidak tertentu. Wa inamal hukmu kalau dalam umum hukum itu ditujukan pada jamil a'yan semua anggota, semua person, wa jamil afrod dan semua anggota. Walau hukum dan hukum yang itu ditujukan untuk majemuk untuk kelompok eh, Semisal fardu-fardu kifayah, maka ini nanti masuknya mutlak. Sedangkan hukum yang tertujukan untuk likuli fardin semua anggota, semisal fardu ain, maka ini khitabun am, maka itu umum. Kemudian yang namanya am, dia mencakup semua tanpa dibatasi. Li'ikhat untuk mengeluarkan semisal nama bilangan seratus, seribu, satu juta, maka satu juta, seribu itu tidak umum. Fa'innaha mahsuratun karena dia dibatasi semacam seratus. Kemudian siyahul umum, redaksi umum. Kauluhu syiarul umum, hunaka alfadun ada sebelah kata yang terdapat, warodat terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah. Fa'inanana nafhamu, kita bisa paham, bahasanya dia adalah lil umum menunjukkan makna umum dengan semata-mata dia ada semata-mata keberadaannya walanah taju kita tidak perlu indikator ya. min hadi antara syarul umum adalah bentuk-bentuk berikut ini yang pertama menunjukkan umum dengan sirahnya dengan kata-katanya semisal kullu contohnya wa Allah syai'in alima Allah alim Maha mengetahui segala bikuli syai, segala sesuatu. Bikuli syai ini umum. Dan firman Allah Ta'ala inna kula syai'in khalaqnahu biqadar. Sebenarnya segala sesuatu kami ciptakan dengan takdir. Contoh yang lain adalah jami' Semisal firman Allah Ta'ala Wahai sekalian manusia ini Rasulullah ilaikum jami'an Aku adalah utusan Allah untuk semua kalian Watubu tubu ilallahi jami'an Tobatlah kalian kepada Allah semua kalian, jami'an semua kalian, ayuhal mu'minun, wa orang-orang yang beriman supaya kalian beruntung. Demikian juga contoh yang lain adalah kafah. Semisal dalam firman Allah Ta'ala, tidaklah kami mengutusmu ila kafatan linnas untuk semua manusia sebagai pemberi kabar berita dan kabar ancaman. Masuklah kalian fisilmi dalam Islam kafatan keseluruhan. Kemudian qatibatan qatibatan artinya seluruh, amatan seluruh. Contohnya di catatan kaki hadis Jabir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa Nabi nabiyyu ba'asu ila qaumihi khasa. Para nabi sebelumnya sebelumku diutus untuk kaumnya khassa saja. Wa itu ilan nasi amatan dan aku diutus untuk manusia amatan seluruhnya. Maka idza waradat jika kata-kata di atas terdapat fi syai'in dan nusus di satu teks Quran dan sunnah, maka dia menghasilkan makna umum. Bihaitsu yakunu kullu fardin sehingga setiap anggota mahkuman alaihi itu mendapatkan bihadal hukmi hukum tersebut. Yang kedua isim syarat. Maka mu'alif mengatakan isim dan tidak mengatakan adat syarat. Li'ana hunaka min adawati syarti karena di antara adat syarat ada yang statusnya huruf dan bukan isim. Contohnya in dan ida. Dan ida tentu menurut satu pendapat. Yang jelas uh, huruf syarat adalah in. Untuk ida sebagian ida berpendapat ida itu zorof dan zorof itu isim. Dan maka kalau huruf syarat itu tidak menghasilkan umum. Yang menghasilkan umum adalah isim syarat. Fal umum maka umum itu disimpulkan dari isim syarat. Wow nada di sini labu harus analah kita perhatikan. Bahasanya isim syarat itu harus makrifat. Adapun isim syarat nakira maka tidak menghasilkan umum. Jadi antara contoh isim syarat yang nakira adalah ayu. Alas sahih menurut pendapat yang kuat. Maka ayu tidaklah menghasilkan makna umum. Akan tapi dia menghasilkan makna mutlak. Dan di antara isim syarat ma'rifat yang menghasilkan umum adalah man. Contohnya firman Allah Ta'ala, Man amila soliha, siapa saja yang beramal soleh, maka itu manfaatnya untuk dirinya sendiri. Mayamal su'an siapa saja melakukan kejelekan maka dia akan dibalas dengan kejelekan itu. Demikian juga firman Allah Ta'ala siapa yang melakukan amal seberat darah khairan berupa kebaikan darah itu semut kecil khairan berupa kebaikan Ya dia akan melihatnya. wali dan dalah diketahui bahasa isim syarat labu harus memiliki dua fiil setelah isim syarat. Fi'il yang pertama itu fi'il syarat, fi'il yang kedua namanya fi'il jawab syarat. Kemudian ma, ya, kemudian ma, sebagaimana firman Allah Ta'ala, apa saja yang kalian lakukan berupa kebaikan, Allah mengetahuinya. Matukati li anfusikum min khairin, semua kebaikan yang kalian lakukan untuk dari kalian, maka engkau akan jumpai itu di sisi Allah. Namun tidak boleh tidak kita harus bedakan antara ma syartiyah yang itu menghasilkan umum dan ma nafiyah ma yang artinya tidak maka dia huruf maka sehingga walidarika oleh karena itu maka ma nafiyah latufidul umum umuma tidak menghasilkan umum binapsihi dengan sendirinya kemudian mata yaitu mata syartiyah Mata tazurni azurka. Kapan saja engkau mengunjungi rumahku, aku akan mengunjungi rumahmu. Aina yaitu aina syartiyah. Aina tajlis ajlis biji warika. Di mana saja engkau duduk, aku akan duduk di dekatmu. Aina ma contohnya, aina matwalu di mana saja kalian menghadap, di sana wajah Allah. Aina ma di mana saja kalian berada, yudrikumul maut, maka kematian akan mengejarmu. Maka umum masing-masing dari adat-adat ini dari man atau ma bihasa bimuktadahu. Maka umum yang dihasilkan sesuai dengan kandungannya masing-masing. Maka umum yang untuk tempat contohnya aina, maka umum yang dihasilkan adalah keumuman tempat. Yang untuk zaman contohnya mata, maka keumumannya adalah keumuman waktu. Dan yang lil ukola untuk orang yang berakal, contohnya man, maka dia umum untuk semua orang yang semua makhluk yang berakal, wahagada dan seterusnya. Dan macam yang ketiga isim istifham. Kal mu'alif mengatakan isim dan tidak mengatakan ada adawatul istifham. Karena huruf istifham tidak menghasilkan umum. Dan huruf istifham itu cuma ada dua. Hamzah ya, sama hal Fal murad ya, maka yang diinginkan adalah isim istifham yang ma'rifat. Di antara contohnya mada. Contohnya firman Allah Ta'ala, Mada ajabatumul mursalin. Jawaban apa yang kalian berikan pada para rasul. Mada qala rabbukum, apa yang difirmankan oleh Rob kalian, qalul haqqa. Wa ammaladina kafaru, Adapun orang-orang kafir mereka mengatakan mada aradallahu apa yang Allah inginkan bihada masalah dengan permisalan ini. Aina contohnya fa aina tadhhabun kemana saja kalian akan pergi wa tufutu aina al umuma dan aina itu menghasilkan makna umum baik dia istifham ataupun syarat Contoh syartiyah wa ja'alani mubarakan ma kuntu perkataan Isa dan Allah jadikan aku mubarakan aina di mana saja kuntu aku berada. Kemudian man istifhamiyah mayatikum bima imma'in. Siapakah di antara man siapakah yang bisa mendatangkan untuk kalian air yang segar? Man siapakah yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan izinnya? Man ilahun siapakah ilah selain Allah ya'tikum bihi yang bisa memberikan itu untuk kalian? Man dzalladzi qardallahu qardan hasanah siapakah yang mau mengutangi Allah dengan utang yang baik? Macam yang keempat adalah isim mausul contohnya alladzi allati alladaini allataini alladina allai allati maka ini isim yang isim-isim yang menunjukkan makna umum. Demikian juga sejumlah adat, sejumlah alat yang digunakan sebagai isim mausul. Contohnya man. Eh, man yang maknanya alladhi. Man jika bisa diganti alladhi, maka dia man mausuliyah. Contohnya walillah yasjudu. Hanya kepada Allah bersujudlah man. Man di sini bisa diganti alladhi. Maka dia man mausuliyah. Semua orang yang di langit dan di bumi. Maka man di sini maknanya alladzina maka di ayat ini maka dia adalah isim mausul yang menghasilkan makna umum. Dan contoh yang lain adalah ma wa ma indallahi khairun lil abrar. Dan semua yang ya, di sisi Allah itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian yang lainnya adalah Anak al-khamis nakirah dauli nafi nahi syarat atau istifham ingkari. Nakirah adalah isim yang tukabil kebalikan al-ma'rifata ma'rifat. Fisyakin nafi minal akhbari dalam kalimat berita. Contohnya la ilaha illallah. La ilaha maka ilaha itu nakira didahului oleh nafi maka menghasilkan makna umum. Semisal itu firman Allah Ta'ala Wa ma ilahin illallah Wa yang beri tanah namun wajib atau sepatutnya diperhatikan bahasanya ma Jika dia maknanya adalah nafi Maka dia tidak menghasilkan umum dengan sendirinya Fayala fitul umum ila idakanat isman maka dia tidaklah menghasilkan makna umum kecuali jika dia isim. Kama laukanat isma istifamin. Sebagaimana ya, ya, sebagaimana ketika dia menjadi isim istifam atau isim mausul atau isim syarat. <coughs> Adapun ma <coughs> jika dia artinya tidak, maka dia huruf nafi dan ketika itu tidak menghasilkan umum dengan sendirinya. Wa inama yustafadu al umum namun menghasilkan umum min wurudin nakirati ma'aha. Manakala ada isim nakirah yang didalui oleh ma nafi. Maka yang menghasilkan uh, dalam kata min ilahin illallah <coughs> ya, wa ma min ilahin illallah maka nakirahnya itu intinya di isimnya, bukan di manya. Karena ini manya di sini ma huruf. Dan dia tidak menghasilkan umum. Yang menghasilkan huruf umum adalah ma yang statusnya isim. Ya, demikian yang kita baca kesempatan sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. bihamdika.